محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أيها الإخوة صلوات ربي يستمر الدرس اليد يترتب هذه ينقضي yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala dari أبو Abu رضي الله عنه Dalam salah satu potongan hadis yang sangat ringkas dan sangat pendek, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat dan itu berani pula nasihat dari kita sebagai umatnya. Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebesaran moral yang sangat cinta dan cinta. Tapi di dalamnya kalau kita merenungi dan memahami, kita perhatikan nasihat-nasihat tersebut. Kalau kita mengamalkannya dan meninggalkan apa yang dia nasihatkan kepada kita, tentu hal itu akan membawa kepada kebahagiaan kita, akan membawa kepada kebahagiaan hidup kita, akan membawa kepada keselamatan kita di dunia dan keselamatan kita yang lain. Ini menentukan dan berkata kepada para sahabat ketika itu. Ketika beliau menjelaskan tentang sifat orang yang beriman yang kuat dan sifat orang beriman yang lemah. Beliau kemudian mengatakan, أما ينفعه واستشمل ولتأجل وإن أصابه شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن تقل قدر الله وما شاء فإنه لو تفهم عمل الشيطان Diberkata, pengalam sekalian, pengalam kamu, untuk menghargai apa yang bermanfaat bagi diri kamu, Bermohonlah ampun dan berikanlah eh, tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janganlah kalian merasa lemah. Dan apabila mengenai kelebihan sesuatu dari perkara-perkara tidak disukai, maka jangan kamu mengatakan kalian yang berbuat demikian dan demikian. Akan tetapi ucapkanlah Fakallahu wa masyarakat. Karena hal itu. Kalau kalian berandai-andai akan membuka amal syaitan, akan membuka pintu-pintu syaitan. Ini hadis menunjukkan kepada kita di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita agar kita senantiasa bersemangat untuk menghargai apa apa yang bermanfaat dari kita, khususnya apa yang kita bermanfaat dari diri kita, dari agama kita, akhlak kita, kebahagiaan kita, dan kabar kita membawa perkuat iman, bertokoh amal, itu semua memberi manfaat dan jika yang sangat besar. Maka jangan seorang muslim biasa sederhana, melakukan amalan-amalan yang bisa memasukkan kepada pokoknya iman, kuatnya iman, pokoknya amal dan kuatnya amal. Karena itu akan membawa kepada kebahagiaan diri dan dunia dan tentu akan membawa kebahagiaan di akhirat. Dan seorang muslim dalam pengajian dalam upaya dia tidak aman tanpa telah dia mengetahui aman itu bisa memberikan manfaat dari dirinya maka adalah dia melakukan dengan penuh semangat dengan penuh semangat yang besar karena amal itu akan membawa kepada kebaikan dirinya akan membawa keindahan dirinya dan kemudian Allah SWT telah berkata demikian dia kemudian mengatakan wasta'in bila dan kita tolak kepada Allah ini merupakan satu ajaran tauhid agar hamba senantiasa meminta kepada Allah dan segala amalan, apalagi amalan-amalan yang bisa memanfaatkan kepada manfaat diri dirinya, maka adalah seorang hamba yang dari dengan kita tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena segala kebaikan datang dari Allah, segala yang baik datang dari Allah, sehingga seorang hamba walaupun dia tidak bisa berbuat kebaikan dan bisa mendapatkan manfaat bagi dirinya, maka telah hamba tidak boleh kembali menyombongkan dirinya dan dia sandarkan istiadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum kebaikan itu agar Allah senantiasa menolongnya ketika hamba anak kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba, hamba Allah, Rasul Allah yang sangat cinta kepada hamba, sangat cinta kepada umatnya. Menjadikan umat ini di umat yang bertauhid, umat yang menjadikan Allah sebagai satu satunya Rabb yang disembah, yang menyandarkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sehingga seorang anak kecil yang waktu itu baru usia dari ketika 14 tahun di usia bulan, kemudian dia anak-anak dia waktu itu abad, ketika dia berpikir Rasulullah menjadikan kepada berjalan berjalan terus jadi tauhid. Dia katakan kepada Rasul ketika itu, ya bulan, إني وأنا أكلمك أجهلنا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده بجهلك إذا سعدت فاسأل الله وإذا الله فاستعن بالله واعلم أن الأمة والسماء لا على بشيء لا تعود إلا بشيء فاغفر الله لك وإن السماء على أن يضرك بشيء لا تضرك إلا بشيء فاغفر الله عليه وفي أعلى أن الجنة العلوم Ada kejahatan aku, perlu dengan tauhid, perlu dengan pendidikan pendidikan tauhid atau Rasulullah SAW. Tiga hari ini ketika ditolak oleh orang yang besar, Al Imam Ibn Jauzi, Ibn yang rahimahullah taala. Ketika beliau belajar haji, setelah ini para menjalani perlu dengan kelakuan kelakuan tauhid, ajaran-ajaran tauhid. Kemudian beliau mengatakan, "Ada bertuhan hari, maka ada hari, bertuhan وما أتم من الجهل بهذا الدليل وقيل لتفهم به معناه Setelah dia berarti hari ini pelajari tentang kesalahannya, Ibnu Jauzi kembali mengatakan, aku telah mempelajari dan mengkaji di hadis ini. Hadis Abdullah bin Abbas ketika kata tadi. Waktu itu anti, maka al-hayat kita tadi. Maka hadis ini membuat terdengar terkagum-kagum. Waktu itu anti seolah-olah terbang ke angkasa. Karena terkagum-kagum dan bertanggung dengan kandungan-kandungan yang terisi pesan tauhid dari hari yang mulia ini. Beliau mengatakan seolah-olah bertebar. Kemudian aku berkata, dia berkata, wa mana asaba yang al dan adi, hadha al-hadis wa qila bi Maka betapa ruginya, betapa sedihnya kalau sampai seorang tidak dengan hadis ini. Kalau sampai seorang yang mengerti hadis ini, tidak memahami dari atau sedikit tidak pemahaman tentang harga ini kalau di dalamnya perlu diletakkan beban tauhid yang keakuian lihatlah kata Rasulullah SAW katanya. Jagalah Allah Ya maka Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga semua itu Jika Allah akan menjaga agamanya Menjaga ketaatan kepadanya Maka yang perintah kita yang menjauhkan akan dan Allah dan sediakan hamba kepada agama Allah akan menumbuhkan kejadian Allah dari dua sisi kekaliman dan salah satu hadis apa yang Quran ada yang lain yang disebutkan ada dua kalimat. Ketika seorang hamba menjaga agama Allah, jadi mengatakan ya kata Allah menjaga menjaga manusia menjaga agama Allah akan dijaga dari dua sisi sisi duniawiannya dan sisi ukhrawiannya. Orang-orang yang menjaga agama Allah, Allah akan menjaga dunia ini dan dunia akhirat di dunianya Allah jaga Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia dia baik. Kemudian di akhiratnya Allah menjaga mereka, selamatkan dari siksa neraka, dijauhkan dari hal-hal yang dicampur kekatan di akhirat nanti. Kemudian dikumpulkan dari orang-orang yang beriman, dijauhkan dari orang-orang yang tidak. Kemudian Allah menjaga agamanya, dijaga apa? Orang agamanya, telah kau berikan sesuatu jika sama Allah. Jika ada rasa uji, ada seorang yang mengandalkan kepada Allah jangan kepada yang lain. Apalagi dalam perkara-perkara itu merupakan hak khususnya Allah. Kita keselamatan misalnya, kita rezeki, kita dijauhkan dari segala dan bala. semua yang hak khusus Allah. ada yang bisa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in jadi kalau dimakan oleh kalian kudaratan, eh, maka tidak ada yang bisa mampu mengangkat kemudaratan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ekologi bagaimana Allah memilih hambanya agar ketika kena musibah, ketika kena bala, dia hanya kita kepada Allah agar Allah melepaskan balanya. Karena hanya Allah yang mampu mengangkat bala ketika kena bala. Maka waktu mengajarkan kepada Allah tidak saat apabila kita kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mukmin dengan lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melindungi kepada Allah Subhanahu wa taala. Anfa jadi Allah taala kita akan dapatkan kita kota itu dua aku beribadah kepada Waktu wa Rabbi wa Dan wa Alhamdulillah, hamdan katsiran حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى Kemudian lagi saudara-saudaraku yang ketiga yang hormati. Berikan Rasulullah pernah melanjutkan sabdanya. Wa'alam ketahuilah. Ada benar bahwa sesungguhnya umat ini. Jika mereka berkata untuk berkemat, mereka ingin memberikan manfaat kepadamu, wahai Allah. Niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu. Kecuali manfaat yang Allah dia terentungin lagi. Ada hak dari itu yang ada disebut segala hal yang bermanfaat. Itu adalah Allah yang Maka kita kepada Allah. Kita ikhlas kepada Allah. Berikan Kita lah kepada Allah dalam perkara-perkara. bisa mendapatkan manfaat. Karena manfaat itu hari. Kata dari Allah. Yang dari dia lagi. Isti'adah kepada Allah. Isti'adah kepada Allah dalam perkara ini. Merupakan bentuk tauhid hamba kepada Allah SWT dengan para hamba beriman kepada Allah, kemudian dia beriman kepada Allah berarti hamba mempercayai bahwa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika dengan hamba istiadat kepada Allah dan kepada Dia menunjukkan tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika membawa seperti itu. Dia ada yang bisa membawa kepada Allah hati keterangan jiwa. Maka keselamatannya, masyarakat, keluarga, bahkan kamu saya negara ini akan selamat sebagai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau bersujud sama kali. Apa yang beliau bilang ketika dia berdoa? Dia mengatakan, وَإِقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ رب إنهن أسلمنا كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن نصرني فإنك غفور رحيم. Bismillah ketika Nabi Ibrahim atau disebutkan begini. Beliau pertama kali berdoa, Wahai Allah, jauhkanlah diri, jadikanlah diri Abu Kaid badan aminan negeri yang aman. Permintaan beliau, kita ada negeri yang sudah di dalamnya, Agar itu, itu diberikan dalam negeri yang aman, negeri kebahagiaan. Orang kalau tinggal di negara, atau masyarakat, atau keluarga, ketika negara itu aman, maka itu kebahagiaan mereka. Aman hidupnya, tenang hidupnya, bahagia mereka. Maka kami pun, kami pun ketika tinggal di negara, dia minta kepada Allah agar negeri mereka jadi negeri yang aman. Dan itu bila menjadikan doa, Ujudni wa dunia, dan lakna, dan doakan ya Allah dan anak-anak temanku dari Rabbi inna hunna laka kathira minan nas wa sesungguhnya berhala itu banyak dan manusia juta kepala jangan merusak keamanan ada sendiri dan maka dari ini kita harus agar Allah jauhkan dari beliau dan anak itu beliau dari kesyirikan kita berhala mereka yang tak tidak Allah terima dengan ayat yang lain. Inna ladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum aqwamul jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak campur adukkan iman mereka yang diberikan, diberikan keimanannya, diberikan keimanannya, diikhlaskan keimanannya kepada Allah. Tidak diubah, tidak dikomori, dan diberikan. Baik ikhlasnya, Begitu pula bangsa kita, negara ini, kalau kita menginginkan keamanan, bersihkan dari kesedihan, perangi kesedihan, serahkan kepada mereka, baik kesedihan, dan tegakkan kondisi, keimanan. kita dengan kita berdoa seperti itu, aman Allah berdakwah kepada Allah akan Yang aman. Allah Walau ahlul qura ذكروا لفتحنا عليه بركات من السماء والارض والتي كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. Tadi kita penduduk itu penduduk iman dan bertakwa kepada Allah. Iman imannya bertakwa kepada Allah. Maka kita yang orang penduduknya itu berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka berusaha Allah, berusaha dengan mereka dari kesyirikan, berusaha takwa mereka dari kemaksiatan. Maka Allah memberikan باطلا وأن أمر الإسلام لا كما هو jika ada mengisi ada oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila Setelah kita menyadarkan usaha kita kepada Allah, kita kepada Allah, maka kita akan jadikan nanti wajah-jajah kami mengatakan. Aksi ini adalah bentuk kemudian tauhid dan tauhid tauhid. Ketika Allah adalah tauhid kepada Allah, dengan meminta pertolongan kepada Allah, dengan meminta pertolongan kepada Allah, maka kita menjadi hamba yang wahyu maka kekowakan akan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa dari Allah manusia dan kami adalah kuasa mereka dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengatakan jadi dan dalam segala macam. yang tidak ini semoga kita tidak bermanfaat kita semua dan semoga saya ingatkan kembali kepada saya tidak hal yang kita melakukan sesuatu amalan-amalan manfaat keimanan, ketakwaan, amal-amal itu semua bisa membawa dan mengangkat kepada tokoh itu dan tokoh amal kita. Kemudian kita jangan kemudian marifat Allah. Setelah kita mendapatkan marifat kita inginkan dari hal yang bisa dengan manfaat, kita bisa mohon kepada Allah. Atau Allah lindungi, atau Allah jaga dari apa yang kita amalkan. Kemudian setelah jika menjadi hamba yang kuat, saya mengaku lemah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jadikan sudah jadi apa yang kita minta yang kita اللهم صل محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك تجيب وتجيب الدعوات اللهم انزلنا قلوبنا واحفظ ابنائنا واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجعلنا الفضائل رحمه الله ورسوله ورحمه ربنا حسنه وفي حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله